Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwan fi din azdani wa kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat. Yang disyarah oleh Al syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Yang mana pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai at-ta'arud yaitu bertentangan nah barakallahu fikum atau kontradiksi antara dua dalil secara dohirnya jadi sudah kita ingatkan berkali-kali barakallahu fikum apabila dijumpai dua dalil dohirnya kontradiksi atau pertabrakan atau berseberangan, maka langkah pertama kali yang kita lakukan sebelum dinasih dan mansukh, sebelum ditarjih, apa yang pertama kali dilakukan? Jama. Apa jama? disatukan, digabungkan, disinkronkan. Paham ya? Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan langkah berikutnya. Nah, dicek dulu dengan tarikh sejarah mana duluan dua dalil tersebut yang muncul, yang datang. Kalau ternyata duluan yang pertama, yang kedua nasikh, yang pertama mansukh. Yang diamalkan yang mana? Yang nasikh, dua. Kalau ternyata tidak bisa lagi bagaimana? Nah, barakallahu fikum, apa langkah berikutnya yang dilakukan? Apa? Eh, tawakuf. Tawakuf. Tawakuf atau tarjih dulu? Hmm? Apa? Tawakuf atau tarjih dulu? Tarjih dulu ya. Tawakuf paling terakhir sudah. Makanya jadi kalau ternyata masih bisa dirajih mana mana yang marjuh ya tarjih dulu. Kalau nggak bisa sama sekali barakallahu fikum baru nanti tawakufnya itu urusan yang belakangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat pembahasan yang berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mu'allifu atau qala syarihu asbahullah yakni itu ya yakni al-mu'allif setelah beliau menyebutkan pantun Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih ya, tiga baris itu. Nah, coba dibaca pantunnya. Antum baca? Baca ya, Unam. Naam barakallahu fikum. Pantun tersebut nah disebutkan dalam rangka untuk memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya apabila terjadi ta'arud kontradiksi antara dua dalil maka pertama kali yang wajib jika mampu dan bisa untuk dijamak dijamak nah kemudian jika tidak mungkin nah barakallahu fikum nah jika tidak diketahui tarikhnya sejarahnya atau yang semisalnya walaupun beliau mengatakan tawakuf tapi padahal ini nanti yang rajih tawakuf ini dipakai yang paling terakhir. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Makanya tawakuf itu mungkin bisa jadi berhenti dari nasih mansukh, mentarjih dulu gitu misalnya. Mungkin juga seperti itu bisa juga. Nah. Fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana wa haitsu la imkana fatawaqqufu. malam yakun tarikhun malam yakun tarikhu kullin yu'rafu fa'in 'alimna waktu kullin minhuma fasani nasikhun lima taqaddama. Yakni al-mu'allif rahimahullah annahu maksudnya al-mu'allif rahimahullah al-Imam Amriti bahwasannya beliau menyatakan annahu idza ta'arada 'amman au khassan perhatikan baik-baik apabila kontradiksi antara dua dalil yang umum atau kontradiksi antara dua dalil yang khusus Wajib al jam'u bainahuma wajib mensinkronkan antara keduanya, menyatukan, menggabungkan. Paham ya? Naam. Fa idza warada fil Qur'an ala sabil misal, kalau seandainya muncul dalam Al-Qur'an dalam bentuk contoh, summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Gitu ya. Rabbana atau rabbina? Hah? Dalam Al-Qur'an Rabbina atau Rabbana? Rabbina juga ya. Kita lihat di sini. So, e, sebagai contoh dalam Al-Qur'an, kemudian tidaklah ada ujian yang menimpa mereka kecuali mereka mengatakan wallahi demi Allah Rabb kami, ma kunna musyrikin. Ha? Dulu kami ini bukan orang-orang musyrikin. Wa warada fihi annahum bala yaktumunallaha haditsa. Padahal datang dalam ayat yang lain, ha? bahwasanya mereka tidak bisa menyembunyikan di hadapan Allah taala ucapannya. Nah, tapi di sini kan kelihatannya mereka apa? ingin mengelak. Ingin menepis kami itu dulu bukan orang orang musyrikin, seakan-akan Allah taala nggak tahu gitu loh. Padahal Allah taala tahu nggak? Tahu, mereka bohong pun tahu gitu loh. Nah, kita lihat yakni al-musyrikin, maksudnya orang-orang musyrikin fahadani aman. Dua dalil ini kalau antum perhatikan umum. Yang kedua, wa haditsan. Tidak ada manusia yang mampu menyembunyikan ucapannya di hadapan Allah Taala. Mau musyrikin atau yang lainnya nggak akan mampu. Nam ya? nam seperti itu. Yang eh, yang pertama umum. Uh, umum dalam artian mereka seluruhnya pun apa? Nam, bisa dikatakan mereka mengatakan seperti itu. Bahwasanya kami dahulu bukan orang-orang musyrikin, mereka berani bersumpah. Fa kaifa na'mal sekarang bagaimana yang kita perbuat? Naqul yajibu awalan al-jama'. Berarti yang pertama kali kita langkah pertama kali yang tempuh kata beliau al-jam' disinkronkan, disatukan. Fa in lam yumkin al-jam' raja'na ila tarikh. Sekarang kalau enggak mungkin disinkronkan, enggak mungkin disatukan, langsung kita kembali bertarikh. Sejarahnya bagaimana sejarahnya? Kita lihat. In alimnal mutaakhir fa huwa nasikh. Jika kita mengetahui yang datang belakangan, maka itu nasikh Berarti penghapusnya yang datang belakangan. Wa illam na'lam fatarjih ini ya kan? Jika enggak diketahui, merojihkan dulu mana yang rojih. Mana yang kuat antara dua dalil tersebut. Nah. Wa illam yakun tarjihun wajib tawakuf. Ya kan benar kan? kalau paling terakhir kan? jama' nasul mansuh mansukh tarjih tawakuf Urutannya gitu ya, urutannya ya. nah barakallahu fikum. Urutannya apa tadi? Abdul fatah Pertama apa? Pertama Diapakan dulu pertama kalau mungkin? Jamak. Jamak. Terus? Tarjih. Langsung tarjih. Tarjih nanti. Apa? nasih wa Jangan lupa nasih mansukh dulu. Kalau nggak diketahui tarikhnya baru tarjih. Yang ke tiga, yang terakhir tawakuf. Urut itu ya, diurutkan ya. Nah, pertama jamak dulu. Kalau nggak bisa jamak, nasih mansukh. Kalau nggak diketahui tarikhnya, maka baru na'am tarjih setelah itu baru tawakuf yang terakhir. Kita lihat di sini. Wal misal ala ta'arud baina khosain Na'am barakallahu fikum. Itu sekedar beliau menyebutkan gambaran globalnya aja. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Maksudnya ayat yang pertama itu seakan-akan mereka mau mengelak gitu loh. Mau mengelak, mau menyembunyikan ucapan mereka. Nah, mereka sampai bersumpah wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Gayanya mereka di hadapan Allah Taala padahal Allah Taala tahu enggak? Tahu. Nah, tahu barakallahu fikum seperti itu. Ya, nah, kita lihat di sini berarti kalau bertemunya dua dalil yang umum, nah barakallahu fikum, kalau masih bisa disinkronkan sinkronkan. Yang pertama, misalkan yang umum di beberapa makna umum sendiri juga bisa. Paham ya? Nah, umum yang kedua juga umum. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah walaupun mereka mengelak dan mereka berupaya untuk mencari alasan tetap kena ayat yang kedua wala yaktumuna Allah haditha. Mereka tidak akan mampu menyembunyikan ucapan sedikit pun di hadapan Allah taala. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi yang umum pertama di bawah kepada umum, yang kedua pun di bawah kepada yang anak umum. Maksudnya yang pertama itu tetap kembali yang kedua. Maksudnya apa? Enggak ada satupun yang bisa mengelak dan beralasan. Paham maksudnya? Nah, kita lihat berikutnya. Wal misalu 'ala ta'arud baina khassain. Sekarang contohnya adanya ta'arud, kontradiksi atau bertabrakannya antara dua dalil yang khusus atau dua lafaz yang khusus. Misal contohnya perhatikan situ ya. Anyarida nasun akrim Zaidan. Ada lafaz lafaznya akrim Zaidan. Perhatikan akrim Zaidan, muliakanlah Zaid. Ini beliau memberikan contoh dengan contoh nahwu ya, perhatikan baik-baik. Akrim Zaidan, muliakanlah Zaid. Wa nassun akhar tapi ternyata yang lainnya ada nas yang lain. La tukrim Zaidan, jangan kamu muliakan Zaid. Jangan kamu memuliakan Zaid yang pertama apa? Yang pertama perintah untuk memuliakan Zaid. Yang kedua larangan memerintahkan siapa? Larangan memuliakan Zaid. Berarti dua-duanya kan khusus pertabrakannya bagaimana ini? Yang pertama nyuruh memuliakan Zaid. yang kedua larang memuliakan Zaid. Ini bagaimana kontradiksi enggak? Kontradiksi. Nah, kita lihat hadza ta'arudun. Ini kontradiksi, bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena yang pertama merintahkan, yang kedua ngelarang. Ini bagaimana? Faida idza jamu jika memungkinkan untuk menjamak, maka dijamak. Naam. Tapi kalau tidak mungkin bagaimana? Nasikh wa mansukh. Mungkin yang pertama sudah dimansukh. Yang kedua itu jadi hukumnya. Jadi dilarang memuliakan Z. Itu kalau memungkinkan kita lihat. Wakila innal makna akrim Zaidan inistahada. Ternyata ada embel-embelnya. Tahu embel-embel antum? Tahu embel-embel enggak? Apa yang embel-embel itu? Hah? Berarti jadi enggak mutlak bahasanya muliakanlah Zaid, enggak mutlak kayak gitu. Itu pun masih ada tambahnya akrim Zaidan instahada. Muliakanlah Zaid instahada jika dia bersungguh-sungguh. Nah ini embel-embel namanya. Bahasa nusanya apa Pak Jeri? Eh? Syarat. Paham ya? Allah musta'an. Nah, seperti itu, ada syaratnya. Ini jika sungguh-sungguh. Berarti mafhumnya kalau enggak sungguh-sungguh tidak dimuliakan. Kita lihat. Au la tukrim Zaidan in ahmala. Atau yang kedua, berarti ini jamak dulu ya, dijamak dulu. Wo itu pasti bisa dijamak itu. Eh, lah bagaimana jamaknya? Mungkin yang pertama itu akrim Zaidan in Muliakanlah Zaid jika sungguh-sungguh. Nah terus yang larangan, jangan kamu muliakan Zaid jika bermain-main. Nah itu, berarti kan dijamak bisa gitu loh. Paham oh ya? Nah, kita lihat. Na'am la tukrim Zaidan in ahmala. Jangan engkau memuliakan Zaid jika ahmal yaitu na barakallahu fikum nah menyanyiakan waktunya atau tidak sungguh-sungguh. Muhmil. Na'am barakallahu fikum. al jam'u. Kalau bisa disinkronkan seperti ini wajib dijamak. Wajib disatukan. Kan bisa ini kan? Oh, mungkin perintah yang pertama itu kalau seandainya bersungguh-sungguh. Larangan yang kedua kalau seandainya tidak sungguh-sungguhan itu. Jadi bisa dijamak, dijamak. Kemudian wa idza lam yumkin amilna bil mutaakhir. Apabila tidak memungkinkan untuk digabungkan berarti yang kita amalkan yang belakangan. Berarti yang mana? Larangan untuk memuniakan Zaid. Kalau enggak memungkinkan untuk disinkronkan atau satukan. Wa idza lam lam yumkin fatarjih. Jika tidak memungkinkan maka apa? Tarjih mengambil mana yang paling kuat di antara dua tadi itu. Nah, bagaimana cara mentarjih melihat korinah tanda dalail enam korinah-korinah yang ada dikumpulkan. Ternyata lebih kuat mana larangannya atau perintahnya? Dia ngomong muliakanlah Zaid. Terkadang yang lain, terkadang dia ngomong juga jangan kamu muliakan Zaid, tapi prakteknya yang ngomong itu malah muliakan Zaid terus. Berarti bagaimana? Kita rasulkan yang mana? Yang pertama, ada Korina. Antum tahu Korina? Korina itu tanda. Tanda. Korina Korinatun zamannya Koroin. Koroinu nggak boleh tanwin. Paham ya? Nam korinatun tanwin zamannya Koroinu. Korina Korina tanda-tanda. Jadi antum untuk menguatkan kan ada dua tadi ya. Si A ngomong muliakan Z. Ternyata dia ngomong lagi, jangan muliakan Z. Nah, bingung kita. Dijamak juga nggak bisa. Duluan mana yang diucapkan kita juga bingung pakai yang tarjih. Tapi untuk merajihkan untuk menguatkan lihat korina tandanya. Ternyata prakteknya si A itu ngomong jangan muliakan Z tapi prakteknya muliakan terus Z. Z dimuliakan terus. Berarti mana yang kuat? Yang pertama. Nah, maksudnya ya? Ternyata enggak. Ternyata ketika dia ngomong jangan muliakan Z, memang praktek amalannya dia enggak pernah muliakan Z. Berarti yang kedua itu yang dikuatkan. Paham belum? Dengan apa tadi? Korina, tanda. Itulah kita baru bisa menguatkan. Paham belum ini caranya? Eh? Paham belum? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Kita lihat. Wa illam yumkin fatawakuf. Enggak mungkin lagi tawakuf yang terakhir. Kalau tawakuf itu berarti bagaimana Fajri? Kalau tawakuf. Berarti bagaimana orangnya? Ya enggak ada apa-apain, biarin aja. Tawakuf, diam. Nah, barakallahu fikum. Wa hadha ma'na qawlihi, ini adalah makna ucapan al-Imam Al-Amriti, wa haitsu la kana fatawaqufu malam yakun tarihu kullin yu'rafu. Fa in alimna waqta kullin minhuma fasani nasikhun lima taqaddama. Mahum insyaallah? Naam. Hada bainal amain mutlakon, wa bainal khassain mutlaqan. Ini penyebutan ini adalah penyebutan antara dua dalil yang umum secara mutlak dan dua dalil yang khusus secara mutlak. Kalau bertemu bagaimana? Caranya tadi itu. Paham ya? Ada dua dalil, dua-duanya umum, mutlak Paham makna mutlak kan? Jadi umum mutlak itu memang lafaznya umum gitu loh, enggak ada khusus dari satu sisi itu enggak ada. Paham ya? Nah, jadi benar-benar lafaznya umum. Kemudian barakallahu fikum ada juga dua dalilnya dua-duanya khusus mutlak. Khusus itu berarti mutlak itu dari seluruh sisi yang khusus. Enggak ada makna umum sama sekali. Nah, itu caranya empat tadi yang tempuh. Pertama apa tadi? Eh, Empat tadi yang pertama apa? Al-jam' disinkronkan, disatukan terlebih dahulu. Yang kedua, nasikh atau mansukh. Yang ketiga, tarjih. Yang keempat, tawakuf. Ini kalau bertemunya dua dalil, dua-duanya umum secara mutlak, dua-duanya khusus secara mutlak. Nanti rinciannya lain lagi ada juga. Mengenai apa? Kalau ada dalil yang satunya umum, yang satunya khusus bagaimana? Itu nanti kaidahnya ada kaidah hamlul amal al khas membawa dalil yang umum kepada dalil yang khusus. Apa maksudnya ya? Terkadang seperti itu juga. Kalau yang satunya mutlak, satunya muqayyad, hamlul mutlak al muqayyad. Itu nanti juga ada pendalilan seperti itu. Contohnya, nah masalah pembebasan nah budak wanita ketika membayar kafarah. Kafarah apa itu? Hmm? Puasa. Kafarah kafarah membunuh kafaratul qatl membunuh nah barakallahu fikum itu kan ada fatahriru raqabah maka hendaknya dia membebaskan budak wanita itu mutlak semua budak bisa dibebaskan tapi ternyata apa ada yang mukayyad ayat yang lain fatahriru raqabatin mukminatin. syaratnya yang dibebaskan adalah budak wanita yang mukminah yang mutlak dibawa ke mukayyad paham ya seperti itu jadi perlu diperhatikan nanti ada pendalilan ada contoh-contohnya insyaallah taala Wa barakallahu fikum kita ambil satu lagi. Faqala rahimahullah wa ammal qismus tsalits ada pembagian yang ketiga. Jadi yang sudah kita ambil berapa pembagian? Dua pembagian. Dua dalil yang dua-duanya umum secara mutlak. Yang kedua, dua dalil yang dua-duanya khusus secara mutlak. Sekarang yang ketiga, faqala rahimahullah wa khassasu fi thalathil ma'lumi bi dzil khususi lafdz umumi. Dan mereka mengkhususkan enam yang ketiga yang sudah diketahui dengan apa? Bidil khususi dengan kekhususan lafadz yang ada pada atau lafadz yang memiliki makna umum tersebut. Maksudnya apa? lafadz yang umum mereka khususkan. Berarti apa? Hamlul 'am anal khas. Namanya membawa yang umum kepada yang khusus. Terkadang contoh yang dicontohkan seperti Rasulullah kan pernah melarang nama atau pernah mengucapkan laisa minal birri asyamu fis safari, bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ini kalau antum perhatikan umum enggak? Awalnya umum enggak? Yang antum pahami di benak antum umum enggak ini? Bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Umum enggak? Umum. Tapi ternyata ada sebabnya. Rasulullah mengucapkan seperti itu. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya ada orang yang waktu itu ketika safar dia puasa sehingga dia enggak kuat. Dan dia, dia pun apa? Hingga dia apa? nah pingsan istilahnya gitu ya, dikerumuni banyak orang. Rasulullah tanya, "Kenapa si fulan ini?" Nah, kemudian dikatakan si fulan puasa ya Rasulullah. Rasulullah baru mengatakan, lain, minal birri asyamu fis safari." Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Maksudnya yang seperti si fulan itu. Maksudnya kalau dia kuat, fisiknya kuat, kok mampu puasa ya enggak masalah gitu loh. Tapi kalau enggak kuat fisiknya, dibawa kepada makna tadi itu. Apa belum? Nah, kalau enggak kuat seperti tadi itu, bukan kebaikan. Tapi kalau dia kuat, fisiknya kuat dia puasa ya enggak eh, masalah, bagus. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nanti kita akan lihat insyaallah taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yakni rahimahullah idza ta'arada 'amun wa khasun fa innana nukhassisul 'am bil khas. Nah, barakallahu fikum. Apabila Enam berseberangan atau bertentangan antara dalil yang umum dan yang khusus, maka kita hendaknya mengkhususkan dalil yang umum tersebut dengan yang khusus. Hamlul 'am 'alal khas. Membawa dalil yang umum kepada dalil yang khusus. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa hadza yaqa'u katsiran yang seperti ini terjadi banyak sekali. Misalhu wa misalhu qaulu sallallahu alaihi contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma saqatis sama'u al-'ushr. Nah, perhatikan baik-baik ini. Eh, pada biji-bijian yang tersirami hujan dari langit, maka hendaknya dia mengeluarkan sepersepuluhnya untuk dizakatkan. Ini kalau antum perhatikan baik-baik, nah, hasilnya berapapun yang dihasilkan dari biji-bijian tersebut, nah, walaupun istilahnya nanti masih ada pembahasan tersendiri ya, intinya mengeluarkan sepersepuluh. Padahal nggak seperti itu. Ada dalil yang lain. Kalau kurang dari satu ausuk, eh, kurang dari lima takaran tadi itu, nah maka nggak ada nggak ada zakatnya. Berarti apa? Yang umum tadi dibawa kepada yang khusus. Sepersepuluh itu ditunaikan ketika lebih dari lima ausuk. Ausuk itu apa sih? Wisuk itu apa? Berapa sah? Ingat gak? Ingat? Berapa? Setelah suminya as-sa' berarti 300 sa' Kalau 300 sa' berarti berapa mut? Satu sa' 4 mut Nah 12 ya Ini 12 mut 12 mut 300 sa' berapa mut? 300 sa' 12-an Eh? 120. 1200 mut. Nah, ya, karena satu sa' itu empat ya, Empat mut. Nah, barakallahu fikum walaupun mengatakan dengan timbangan birajul mu'tadil min ahli Madinah, maksudnya di birajul mu'tadil min ahli Madinah raupan lelaki yang sedang nggak tinggi nggak besar nambah dari penduduk Madinah itu ada khilaf cuman intinya satu saat empat mut satu saat empat mut nah barakallahu fikum dan alhamdulillah ada sebagian ikhwah yang sudah memiliki sa' eh, bukan sa' yang mut yang ditakdil itu ya bagus sekali nah ada sanatnya atau yang semisalnya yang jelas barakallahu fikum kalau belum mencapai lima ausuk Au sukut jamak dari wiskun. Wiskun itu berapa sak tadi? Enggak maksudnya kalau satu wiskun berarti berapa? Kalau misalkan 5 ausuk itu 300 sa'. Berarti kalau 6 satu wiskun berarti berapa? 300 sa' ya? Berapa? 60 ya? 60 sa' ya? Nah, 60 kali 5 300 ahsan. Eh, nah, butuh hitung-hitungan juga ya. Jadi gini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, kalau anda perhatikan hadis yang pertama, semua yang tersirami oleh hujan dari langit, naam barakallahu fikum maka mengeluarkan zakat sepersepuluhnya. Ini umum. Mau di bawah 5 ausuk atau di atas 5 ausuk sepersepuluh. Umum kan? Ternyata datang dalil yang lain. Kita lihat faqulu fima Nah, maka ucapan beliau sallallahu alaihi "Fima amun yashmul al-qalil, yashmal al-qalil wa Umum. Sedikit banyak pokoknya sepersepuluh. Paham ya? Nah, tapi wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah." Kalau seandainya di bawah lima khosuk, enggak ada sodako. Paham ya? Enggak ada sodako. kalau di bawah lima khamsati awsuq. Berarti apa? Yang umum dibawa ke mana-mana? Khusus. Berarti apa? Oh, berarti kalau masih di bawah lima ausuk di bawah 300 sa' gitu ya, enggak ada sedekahnya. Paham ya? Enggak ada sedekahnya, enggak ada, enggak dikeluarkan zakatnya. Paham maksudnya ya? Nah, berarti syaratnya harus apa? Harus 6 eh, ausuk ke atas. Ausuk jamak wiskun. Wiskun 60 sa'. 60 sa' berapa mut? Satu so empat mut. Enam kali empat dua delapan. Enam puluh enam kali empat berapa? Eh? Dua empat. Apa? Dua ribu empat ratus mut Dua ribu empat ratus mut. Dua ratus empat puluh. <laughs> Nah, ulangi ya. Nah, satu wiskun 60 sa'. Ya enggak? Kemudian 60 sa' itu berapa mut? 400 untuk 4 malu. Yang benar yang mana? 240 ya? Nah, 240. Nolnya hilang satu. Paham ya? Nah, nah kalau 300 sa' Berapa mut tadi? Ya, na'am. Gitu ya insyaallah ya. Globalnya seperti itu. Intinya khulasahnya yang umum yang pertama ini kita bawa pada yang khusus yang kedua. Jadi walaupun tersiram walaupun istilahnya biji-bijian yang memang disyariatkan untuk dikeluarkan zakatnya, kalau ternyata masih di bawah lima ausuk enggak ada zakatnya. Maksudnya ya, di di bawah kepada mana yang khusus, yang umum di bawah mana yang khusus. Syaratnya berarti harus lima ausuk ke atas itu loh. Mahfum? Nah, kita lihat. Hada yukhritu qalil. Ini mengeluarkan yang sedikit. Wa huna la iskala. Nah, di sini enggak ada iskal lagi sudah. Nah, Nah, barakallahu fikum. Naam. Eh, Tukhusus eh, nah barakallahu fikum. khusus al-'am bil khas. Di sini yang umum dikhususkan dengan yang khusus. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau datang dua dalil, satunya umum, satunya khusus, maka yang umum dibawa mana yang khusus. Nah.